dapat bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan-pembahasan fikih yang mengacu kepada kitab Ad-Durar Al-Bahiyah karya Syaukani rahimahullah dan pada pertemuan terakhir kita membahas tentang haji sampai pada pembahasan tawaf wada. Kemudian berikutnya pembahasan berikutnya adalah masih e, berkaitan dengan haji dan juga dengan e, udhiyah atau sembelihan kurban karena kita ingat tentunya bahwa uh, di antara rangkaian ibadah haji adalah menyembelih al-hadyu. Al-hadyu yang itu adalah sembelihan untuk haji tamattu' dan haji kiran. Dan sekaligus pada bulan Dhul Hijjah ini, kebetulan kita sekarang juga di eh, hari-hari uh, hari -hari bulan Dhul Hijjah masih pada tanggal 2 bulan Dhul Hijjah suasana ibadah haji yang mendekati ibadah haji dan kita kebetulan juga membahas tentang hal yang masih ada kaitannya dengan haji dan sembelihan. Uh, Al-Hadyu di sini Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan pasal tentang al-hadyu dan al-hadyu dalam definisi yang disebutkan sebagian ulama Syekh Fauzan hafizallahu taala mengatakan al-hadyu ma yuhda lil haram wa yudbah fihi min na'amin wa ghairiha al-hadyu adalah apa yang dihadiahkan. Hadiu, ya ini dengan kata hadiah, ini berkaitan ya. Sesuatu yang dihadiahkan untuk tanah atau di tanah suci. Disembelih padanya dari hewan-hewan kurban yakni mencakup unta, sapi atau kambing. Sumya bidzalika li'annahu yuhda ilallah disebut dengan sebutan al-hadyu karena itu yuhda ilallah dihadiahkan kepada Allah azza wajal artinya seorang yang menyembelih dia bukan berkeinginan untuk uh, dagingnya tapi dia menyembelih karena ibadah lillahi taala karena Allah subhanahu wa taala dan ini sekali lagi sebagai salah satu rangkaian daripada haji tamattu' Orang yang haji tamattu dia berkewajiban menyembelih al-hadyu nanti pada tanggal 10 bulan Dhul ini atau 11 eh, 11 yakni hari-hari tasyrik tapi afdalnya tentunya pada tanggal 10 kemudian begitu pula haji kiran Seorang yang melakukan haji kiran juga berkewajiban menyembelih al-hadiyu. Adapun yang haji dengan niat haji ifrat maka tidak ada kewajiban menyembelih al-hadiyu. Ikhwani fid rahimakumullah. Kemudian e, di sana ada udhiyah ya. Udhiyah itu sembelihan tapi yang untuk selain jemaah haji yang disembelih bukan karena manasik haji tapi disembelih karena ibadah kurban makanya didefinisikan oleh Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala al-udhiyah adalah ma yudha ma yudbah fil buyut yaum al-id wa ayyam at-tashriq taqarruban ila Allahi Azza wa Jal. Sesuatu yang disembelih di rumah. Artinya bukan khusus di tanah suci. Kalau al-hadiu tadi, penyembelihannya harus di tanah suci. Di Makkah atau Mina. Tidak boleh menyembelih di tempat lain. Tapi, kalau udhiyah, ini disembelih di rumah. Ya, di mana dia tinggal, dia boleh menyembelih hewan itu. Yaumul Id pada hari raya Idul Adha wa ayyami tasyrik dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah taqarruban ilallah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hewan yang disembelih juga telah kita ketahui bersama yaitu bisa jadi unta, sapi atau kambing. Ikhwani fiddin rahimakumullah tentang disyariatkannya al-hadyu dan al-udhiyah itu sesuatu yang sangat jelas karena ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang disyariatkannya ibadah tersebut. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 firman Allah Azza wa Jalla walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan tiap-tiap umat kami jadikan mansak suatu amal ibadah. Dalam hal ini sembelihan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah untuk agar mereka menyebut nama Allah pada apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Ya, yang dimaksud unta, sapi atau kambing. Nah, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan hal ini. Bukan hanya di umat Nabi Muhammad SAW, bahkan dulu di sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya Allah Azza wa Jalla mensyariatkan itu kemudian terus dari waktu ke waktu sampai di zaman Nabi Muhammad SAW, ini tetap disyariatkan. Kemudian dalam hadis Nabi SAW sangat banyak hadis-hadis tentang sembelihan kurban ini dan apalagi untuk jemaah haji sembelihan al-hadiu ya itu jelas merupakan contoh dari Rasulullah SAW ketika beliau melakukan haji, beliau menyembelih uh, sembelian hadiu unta yang beliau jadikan sebagai salah satu rangkaian ibadah haji. Hanya saja di sini untuk jamaah haji ya dia yang penting adalah melakukan sembelian hadiu tadi Adapun udhiyah sembelian yang bukan terkait dengan ibadah hajinya, seorang yang sedang berhaji tidak berkewajiban melakukannya. Ya, sekarang misalnya kita punya saudara melakukan ibadah haji di tahun ini. Nah, umumnya kalau dari Indonesia hajinya haji tamat tamattu. Maka mereka berkewajiban menyembelih hadiu. Istilahnya al-hadiyu. Nah, apakah mereka juga berkewajiban menyembelih udhiyah? Hewan kurban sebagaimana kita menyembelih di sini? Jawabnya tidak. Mereka yang haji tidak. Jadi cuma menyembelih satu. Itu yang wajib dilakukan. Tapi kalau dia mau juga dalam arti dia misalnya Eh, punya kelapangan rezeki, kemudian mengatakan, saya tetap menyembelih hadiu untuk haji saya sebagai rangkaian manasik haji saya, tapi saya juga ingin menyembelih udhiyah sebagai tambahan ibadah sembelian kurban di hari raya. Nah, kalau dia mau seperti itu boleh saja, cuma tidak wajib bagi dia untuk menyembelih udhiyah. Ya. Hanya saja perlu kita ingatkan di sini mungkin bagi para jemaah haji atau kita yang punya saudara di sana kadang ada pihak-pihak tertentu yang mengajak untuk melakukan penyembelihan penyembelih dam, penyembelih dam, dam apa ini? Kadang sampai disembelihnya pada sebelum tanggal 10. Nah, ini perlu kita perhatikan itu e, banyak terjadi di jamaah haji Indonesia. Ya. Ada pihak-pihak tertentu ya saya yakin itu pihak ilegal ya, bukan dari pemerintah tapi mungkin ada oknum tertentu yang e, mengajak seperti itu. Ayo kita menyembelih dam. Ya, di samping yang hadiu tadi. Sehingga sebagian jemaah haji ditarik dua biaya untuk itu dan yang muskilah ya menjadi problem berat adalah e, itu sebagian disembelihnya sebelum tanggal 10. Padahal itu jelas e, tidak diperbolehkan ya. Baik menyembelih udhiyah maupun al-hadiyu. Tapi kalau dam pelanggaran ya itu urusan lain ya. Dam artinya darah sembelihan karena pelanggaran dalam pelaksanaan haji itu urusannya lain. Ikhwan fillah rahimakumullah. E, jadi kembali kepada tentang syariat hadyu dan udhiyah kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya hal tersebut. Kemudian Syaukani rahimahullah menjelaskan wal hadyu afdaluhu al badanah thumma al baqarah thumma syah tentang apa yang paling utama dalam penyembelihan al hadyu wal hadyu penyembelihan al hadyu yang paling utama adalah al badanah unta thumma al baqarah kemudian sapi thumma syah kemudian kambing ini yang paling utama namun yang dimaksud di sini adalah apabila masing-masingnya untuk satu orang. Saya menyembelih hadiu dalam bentuk seekor unta untuk saya sendiri, satu unta untuk saya sendiri. Atau satu sapi untuk saya sendiri. Satu kambing untuk saya sendiri. Nah, kalau seperti ini yang paling utama tentu adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ya, ini dalam al hadiyu. Begitu pula dalam udhiyah sama pembahasannya. Sembelian kurban juga sama. Yang paling afdol adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kalau ini sebagai kurban seseorang. Ya, utuh. Ya, bukan sepertujuh sapi, bukan sepertujuh unta. Alasannya di sini disebutkan oleh Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Ad-Darari. Fali'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhdi al-budna wa annaha anfa' lil fuqara. Hal itu karena Rasulullah SAW beliau menyembelih hewan al-hadyu dengan unta jadi itu yang dipilih Rasulullah sebagai hadiu beliau. Kemudian dari sisi manfaat, anfa' lil fuqara. Ini lebih manfaat bagi orang-orang fakir. Dagingnya lebih banyak, lebih merata kalau dibagi kepada orang-orang fakir. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, muncul di sini suatu pembahasan bagaimana kalau sepertuju unta atau sepertuju sapi diperbandingkan dengan satu ekor kambing. Mana yang lebih utama? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mana yang lebih utama. Sebagian ulama mengatakan kalau seperti itu perbandingannya antara seekor kambing dengan sepertujuh sapi atau sepertujuh unta, maka yang lebih utama adalah seekor kambing. Lebih utama. Menurut sebagian ulama dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dia mengatakan wasyatu afdalu min subu'il badanati awil bakarah. Dan seekor kambing lebih utama daripada sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Pendapat yang lain mengatakan yang lebih afdal ya yang lebih manfaat. Ya. Artinya seekor kambing kalau dibandingkan dengan sepertujuh sapi dagingnya banyak mana lebih manfaat yang mana untuk orang-orang. Kalau ternyata lebih manfaat yang sapi karena dagingnya lebih banyak dan orang-orang mungkin lebih suka itu pokora lebih senang dengannya maka itu lebih manfaat. Ini sebagian pendapat ulama dan itu pendapat Asy-Syaukani rahimahullah. Kata beliau wadzahir an al-i'tibara bima huwa anfa' lil fuqara. Nampaknya penilaian mana yang lebih utama itu dilihat kepada mana yang lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Nah, ya, ini pendapat uh, Syaukani rahimahullah. Wallahu alam. Uh, mana yang lebih kuat ya, tapi ya, sementara ini kalau saya sendiri apa lebih cenderung kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala ya karena Rasulullah SAW dahulu ketika udhiyah menyembelih kurban beliau menyembelih dengan seekor kambing ketika menyembelih sembelian kurban kemudian ikhwan fiddin azakumullah kembali kepada uh, sapi dan unta tadi kita sebutkan bahwa di situ bisa berlaku untuk tujuh orang ya tadi kita sebutkan sepertujuh sepertujuh artinya bahwa seekor sapi dan seekor unta bisa dijadikan hadyu untuk tujuh orang sebagaimana juga bisa dijadikan uh, udhiyah sembelian kurban hari raya untuk tujuh orang jadi sama ya untuk kurban dan untuk hadiu sama dua-duanya bisa untuk tujuh orang disebutkan dalam sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhumah Qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibili wal baqari kullu sab'atin minna fi badanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami an nashtarika untuk bersama-sama dalam satu ekor unta dan satu ekor sapi tiap tujuh orang dari kami bersama-sama pada satu ekor unta. Dalam Lafal Muslim, fakila li Jabir ayushtaraku fil baqarah ma yushtaraku fil jazur faqala ma hiya illa minal budni. Dalam Lafal Muslim, sahabat Jabir kemudian ditanya, apakah bisa bersama-sama pada satu ekor sapi sebagaimana pada satu ekor unta? Maka jawab beliau, sapi tidak lain kecuali dari al-budun. yakni sama saja dengan unta. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini satu hal yang eh, jelas sebagaimana pada Arif tadi itu hal yang diperbolehkan. Namun di sini terjadi khilaf dalam masalah unta apakah bisa lebih dari tujuh orang yaitu sepuluh orang karena ada sebuah riwayat yang menyebutkan seperti itu ya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas dalam kitab Musnad Ahmad, Sunan Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan beliau menghasankan riwayat itu. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, "Kunna fi safarin fa hadara al-adha." Fa dzabahna al-baqarata an sab'atin wal ba'ira an ashratin. Kami dulu di suatu perjalanan lalu datang waktu Idul Adha. Maka kami menyembelih seekor sapi untuk tujuh orang. Wal ba'ir dan menyembelih unta untuk sepuluh orang. Ya. Nah, di sini ada perbedaan antara apa? Sapi dan unta. Di mana di sini disebutkan bahwa unta bisa sepuluh orang. Nah, akhirnya para ulama kemudian membahas ya Eh, bagaimana kaitannya hadis ini dengan hadis yang tadi bahwa sapi tujuh orang kemudian unta juga untuk tujuh orang. Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan bahwa ini bisa digabungkan antara dua hadis tersebut dikompromikan bukan hadis yang bertentangan Kata beliau bahwa eh, apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas ini dalam kasus Idul Adha, ya, sembelian kurban untuk Idul Adha. Adapun terkait dengan hadis yang sebelumnya unta dan sapi untuk tujuh orang ini pada waktu haji. Sehingga di sini Berarti kesimpulannya menurut apa yang tadi disebutkan oleh Syaukan rahimahullah untuk hadiu sapi bisa untuk tujuh orang, unta bisa untuk tujuh orang. Ini untuk hadiu. Sembelian apa? Haji. Ya, tamattu dan kiran. Sapi untuk tujuh orang, unta untuk tujuh orang. Tapi untuk Idul Adha sapi untuk tujuh orang, unta bisa sepuluh orang. Ya, kalau unta mau tujuh orang juga nggak apa-apa, tapi lebih daripada itu unta untuk Idul Adha, kurban Idul Adha bisa untuk sepuluh orang. Nah ini penggabungan antara dua hadis tersebut bisa dikompromikan dengan cara semacam itu. Ya, bisa dikompromikan dengan cara semacam itu. Tentunya dalam hal ini tetap ada khilaf di antara ulama. Kalau mayoritas ulama tetap mengatakan dalam Idul Adha pun tetap untuk tujuh orang ya satu ekor unta. Namun wallahu alam selama hadis tadi sahih, hadis itu sahih maka untuk Idul Adha unta bisa untuk sepuluh orang. Kemudian selanjutnya Adapun eh, keutamaan hewan hadyu ya, dari masing-masing jenisnya maka disebutkan oleh ulama ya untuk di masing-masing jenisnya ya yang paling utama yang paling apa paling gemuk ya paling manfaat dan paling mahal ya kata Syekh Fauzan habibullah wa afdalu kulli jinsin asmanuhu thumma aglahu thamanan yang paling afdal adalah yang paling gemuk kemudian yang paling berharga ya yang jelas e, dalam hal ini tentu selalu diperhatikan manfaat bagi fukorok dan masakin ya. Selalu diperhatikan hal itu. Kalau kita mungkin punya sendiri, kita nggak beli, tapi kita berusaha menggemukkan sampai pada waktunya sembelian ah, sudah betul-betul gemuk, sehat. Nah, ini sangat afdol karena dulu mereka para sahabat radhiyallahu anhum berusaha seperti itu ya sekian waktu sebelum hari raya mereka sudah menyiapkan kambing sembelian kemudian digemukkan ya dipelihara dijaga nah nanti yang dijadikan korban itu yang seperti itu nah ini yang lebih afdol kemudian ikhwan fillah rahimakumullah Tentunya untuk hadiu maupun untuk udhiyah hewan sembelian itu harus memenuhi syarat ya. Harus memenuhi syarat. Syarat ini ada yang terkait dengan umur, ada pula yang terkait dengan kesehatan atau sifat pada hewan-hewan tersebut. Adapun terkait dengan umur, maka untuk domba untuk domba apakah itu maksudnya kambing yakni gembel atau kambing karut atau piri-piri atau yang jenisnya yang model itu ya yang seperti itu adalah berumur yang disebut oleh ulama dengan umur adhan ya dia sudah mencapai umur adzan Adhan. Adhan ini uh, sebagian ulama mengatakan satu tahun. Ulama yang lain mengatakan setengah tahun sudah cukup. Ya ini memang ada khilaf ya. Sebagian mengatakan satu tahun, sebagian mengatakan setengah tahun. Batas minimal umurnya. Ya. Namun mayoritas ulama mengatakan satu tahun. Mayoritas ulama mengatakan satu tahun. Sebagian ulama mengatakan setengah tahun boleh. Ya kalau kita mau lebih hati-hati tentunya yang sudah lewat satu tahun. Ya, karena itulah yang menjadi pandangan mayoritas ulama. Kemudian selain daripada itu yaitu Eh, sapi, unta dan kambing maiz ya dalam bahasa Arab maiz bisa dibagi menjadi dua secara garis besar kambing itu dalam bahasa Arab ada doan tadi ada maiz kalau maiz itu ya kambing Jawa ya. istilahnya kalau dalam bahasa Arab disebut zawatu asyar yang berambut ya. ya bukan model bulu kayak biri-biri ya domba seperti itu bukan tapi yang berambut nah itu ya kambing Jawa ya atau kambing kacang yang kecil-kecil itu ya atau etawa ya yang sejenis itu itu namanya maiz dalam bahasa Arab disebut maiz nah kambing yang maiz kemudian sapi kemudian unta ya dan boleh juga kerbau. Kerbau ini masuknya ke golongan sapi, ya, spesies sapi. Ya, jadi boleh dengan apa kerbau. Nah ini yang masuk umur sani, istilahnya ulama umur sani. Jadi umur-umur hewan tadi ada umur dha'an dan umur thani. Ada dua macam ya. Umur dha'an hanya untuk itu tadi, kambing domba. Umur thani untuk semuanya selain domba tadi. Umur thani ya itu juga kalau di rinci macam-macam. Thani untuk kambing maiz itu dua tahun. Sapi juga dua tahun. Ya. Unta lima tahun. Ya, kambing maiz dua tahun, sapi dua tahun, unta lima tahun. Ini namanya umur maiz. Uh, umur tsani. Ya. Ini pendapat terkait dengan maiz itu yang uh, menjadi pendapat mayoritas para ulama rahimahumullah. Ya. Nah ini terkait dengan umur. Adapun terkait dengan sifat fisik, ini juga ada syarat-syaratnya untuk dijadikan hadiu dan juga dijadikan udhiyah. Yaitu secara global Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Abu Dawud dan Nasai Arba'un la tajuzu fil adahi. Empat golongan. La tajuzu fil adahi. Tidak boleh sebagai hewan sembelian kurban dan juga nggak boleh sebagai hadiu. Ya, sama di sini harus bebas dari hal-hal tersebut. Apa itu? Pertama al-aura al-bayyinu awaruha. al awra yang buta, Ya ini awar awra' itu buta sebelah. Ya, nampak matanya putih semua, nggak bercahaya, ya, nggak ada seperti umumnya mata, nampak jelas. Al-bayyinu awaruha. Jadi matanya hilang cahayanya, terus putih semua, nggak ada hitamnya. Nah, ini namanya awra' yang nampak jelas. Nah, berikutnya al-maridatu al-bayyinu maraduha. Al-bayyin maraduha. Yang sakit dan jelas sakitnya. Yang ketiga al-arja al-bayyinu dhil'uha. Al-arja yang pincang. Yang jelas kepincangannya wal ajfa allati la tungki dan yang kurus sampai tulangnya itu enggak bersumsum enggak bersumsum ya karena kurusnya nah ini Nabi Rasul sebutkan empat macam yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban juga tentunya enggak boleh sebagai al-hadyu dan ini sebagai semacam yakni standar ya. Artinya e, itu yang tidak boleh maka cacat yang sekelas itu karena yang namanya cacat kan banyak ya. Cacat banyak. Nah, bukan hanya empat tersebut. Maka cacat yang sekelas itu atau yang lebih semuanya tidak boleh. Misalnya tadi terkait dengan e, pincang ya kan oh ini ada hewan kakinya hilang satu, oh ya lebih-lebih lagi. Itu lebih daripada pincang. Ya. Atau misalnya eh, apa? Terkait dengan buta tadi yang putih matanya. Oh, ini bahkan matanya hilang, oh, ya lebih-lebih lagi. nggak boleh. Nah, begitu. Begitu pula sebaliknya, kalau ada kekurangan-kekurangan tadi tapi enggak parah. Misalnya ada pincang tapi enggak begitu tampak pincangnya. Ya. Kalau diperhatikan baru nampak pincangnya. Kalau enggak ya biasa saja. Nah, ini boleh. Boleh. Karena yang enggak boleh adalah kata Nabi al-bayyin dhil'uha yang nampak jelas. Ya. Begitu pula sakit, hewan ini sakit. Tapi nampaknya seperti yang lain ya nampaknya seperti yang lain kecuali kalau diteliti baru ketahuan kalau dia sakit kalau tidak tidak nah ini berarti boleh untuk kurban tapi kalau sakitnya nampak jelas eh, di kandang terus nggak mau pergi tiduran terus nggak mau makan nah, ini jelas nggak boleh untuk kurban ya, jadi di sini Nabi memberikan catatan-catatan tadi selalu dengan keterangan yang tampak jelas, yang tampak jelas. Ya, kalau enggak begitu jelas tidak apa-apa. Ya, yang pincang tadi nampak pincangnya sampai dikatakan itu di sebagian keterangan selalu selalu terakhir kalau jalan tuh selalu terakhir dia. Yang lain sudah jalan dia belakang lagi. Yang lain jalan belakang. Ah, ini nggak boleh untuk kurban yang seperti ini. Ya sebagaimana tadi nggak boleh untuk apa? Untuk al-hadiyu. Kemudian masalah berikutnya Syaukan rahimahullah mengatakan wa yajuzu lil muhdi an yakula min lahmi hadihi dan diperbolehkan untuk al muhdi orang yang menyembelih hadyu untuk memakan dari hewan hadyunya ya boleh untuk memakan dari hewan hadiunya sehingga misalnya para jemaah haji yang menyembelih hewan untuk tamattu dan untuk kiran dia diperbolehkan untuk makan darinya ya Begitu juga terkait dengan udhiyah, sembelihan kurban di hari raya Idul Adha, orang yang berkurban juga boleh makan darinya. Bahkan bukan hanya boleh tapi merupakan sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama bahkan mengatakan wajib, tapi pendapat yang lebih kuat bahwa memakan daging hadyu atau daging udhiyah itu sunnah. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imu. Fakulu minha. Makanlah darinya dan at'imu berikan kepada orang al-bais, al-faqir, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fuqara, masakin. Ya, jadi kalau begitu dari sini ternyata justru ada perintah dari Allah Azza wa Jal untuk apa? Untuk memakan dari hewan hadiunya atau hewan kurbannya. Fakulu minha, makanlah darinya. Disebutkan di sini uh, oleh Syaukani rahimahullah dari hadis Jabir radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara min kulli badanah fi bad'atin faj'ilat fi kidrin fatubikhat faakala huwa wa aliyun min lahmiha wa syariba min maraqiha akhrajahu Ahmad wa Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dari tiap-tiap unta yang beliau sembelih untuk diambil sebagian dagingnya. Kemudian ju'ilat fi kidrin dikumpulkan di sebuah panci fatubihat lalu dimasak faakalah huwa wa aliyun min lahmiha. Kemudian Nabi dan Ali makan dari daging tersebut. Jadi sengaja Nabi justru mengambil darinya untuk dimasak dan dimakan oleh beliau. Ya. Yeah. Nah ini menunjukkan memang ada maksud ya. Kalau sekedar daging ya sudah biasa makan daging, ya kan? Tapi di sini sampai Nabi katakan itu dari unta ini ambil, dari unta itu ambil, dari unta itu ambil. Karena memang ada maksud, ada tujuan syar'i, yaitu perintah Allah Azza wa Jalla untuk melakukannya. Wa syariba min maraqiha dan keduanya juga minum dari marak, yakni kuah dari masakan air masakan daging tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Wa fi sahihain, dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Annahu dakhala 'alaiha yawman nahar bilahmi baqarin." Faqalat, "Man ha ma hadha?" Faqila nahru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi. Aisyah juga meriwayatkan bahwa suatu saat eh, didatangi Aisyah radhiyallahu anha oleh seseorang pada hari Idul Adha. Ya. Kemudian eh, dibawakan daging Aisyah radhiyallahu anha Ya, bawakan daging. Daging kap, daging sapi. Kemudian Aisyah bertanya, Maha ini? Apa ini daging? Apa ini dibawa ke sini?" Maka oleh orang itu dikatakan ini adalah sembelian Rasulullah SAW untuk para istrinya. Ya, jadi disimpulkan oleh Nawawi ajma'al ulama ala annal akal min hadyi tatawwu wa udhiyatihi sunnah. Ulama sepakat bahwa memakan dari sembelihan hadiu tatawu yang sunnah dan udhiyah itu hukumnya juga sunnah. Tapi dipertegas oleh Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan wadhahir annahu la farq baina hadiu tatawu wa ghairihi. Nampaknya tidak ada bedanya antara sembelihan hadiu yang sunnah ataupun yang tidak sunnah, yakni yang wajib sama saja. yakni disunnahkan untuk memakan darinya. Wallahu a'lam. Karena keumuman firman Allah Azza wa Jalla fakulu minha. Ya, jadi ini hal yang cukup penting karena juga sebagian orang yakni kadang e, menghindari untuk makan dari hewan sembelihannya ya karena ini untuk ibadah dia ikhlaskan semuanya. Ya betul memang ini ada sembelihan ibadah, dia berikan semuanya itu hal yang boleh. Tapi justru di sana ada perintah untuk makan sebagian. Itu lebih afdol daripada dia berikan semuanya kepada orang karena ada perintah tadi. Ya. Demikian juga sebagian ulama juga mengatakan tentunya e, di sini jangan sampai juga makan semuanya karena perintahnya bukan untuk itu. Kulu minha wa at'imu. Makan darinya dan berikan kepada yang lain. Jadi memang ada yang untuk dimakan, ada yang untuk diberikan kepada orang yang lain. Nah, kemudian eh, berikutnya Syaukani mengatakan wa yajuzu mudi an yakula min lahmi hadihi wa yarkabu alaih. Dan dibolehkan juga yarkabu alaih seorang yang ingin menyembelih hadiu dia dibolehkan untuk menaiki hadiunya artinya ya seperti zaman dulu ya unta itu kan sebagai hewan tunggangan juga di samping hewan sembelihan itu juga hewan tunggangan ya sehingga ketika dia sudah memutuskan ini unta mau saya jadikan untuk hewan hadiu Bolehkah saya menaikinya? Saya capek berjalan kaki. Nah, kata Ashokan rahimahullah, boleh menaiki hewannya. Ya. Begitu pula di sini dalam bab udhiyah sama. Iya, boleh dinaiki hewannya. Cuma jarang ya. Di sini naik sapi, naik kambing apalagi. Ya, enggak kuat kambingnya. Nah itu eh, secara hukum diperbolehkan tentunya dalam batas ya tidak mendolimi hewan ya kalau keberatan ya jangan hal ini disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu dalam kitab Sahihain Sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya Qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yasuku badanatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yasuku badanatan. Beliau yakni orang tadi menuntun untanya. Faqala Nabi katakan kepada orang itu, irkaba, naiki saja. Kenapa kamu tuntun saja? Kamu naiki kan ibarat kita ya lebih enak ya kamu lebih santai nggak perlu berjalan nah orang itu menjawab inna badana ya Rasulullah itu unta unta badana, unta yang sudah saya siapkan untuk hadiu sudah saya ikrarkan untuk hadiu bukan unta biasa qal irkabha Nabi katakan naiki saja tidak apa-apa nah ini menunjukkan bahwa e, diperbolehkan ya tentu sekali lagi selama tidak memudoroti memadoroti hewan tersebut wa akhraja Ahmad wa Muslim min hadithi Jabir annahu su'ila an rukubil hadyi faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul irkabha bil ma'ruf idza uljita ilaiha hatta tajida dhahran dalam riwayat Muslim bahwa dari hadis Jabir beliau ditanya tentang menaiki hewan hadiu. Kata Jabir saya mendengar Rasulullah mengatakan irkabha bil ma'ruf. Naiki hewan itu dengan cara yang baik. Idza uljita ilaiha kalau kamu memang yakni membutuhkan untuk menaikinya hatta tajida dhahran sampai kamu mendapat tunggangan yang lain. Nah, kalau ada tunggangan yang lain, tunggang tunggangan yang lain itu yang dinaiki supaya uh, hadiu tersebut lebih selamat ya dan lebih khusus untuk ibadah. Tapi kalau tidak ada tunggangan yang lain dinaiki boleh asal uh, tidak apa menyiksa Ya. Kemudian eh, sedikit kembali tentang yakni memberikan makan atau ah, apa tadi tentang hadyu juga tentang udhiyah. Jadi kita sebutkan dianjurkan untuk makan, boleh memakannya bahkan ada anjuran sunnah, boleh juga menaikinya dan At'imu, memberikan makan kepada orang lain. Memberikan kepada orang lain. Nah, pemberian kepada orang lain ini seperti diterangkan oleh uh, Syekh Fauzan. Ya, kata beliau, "Wa yustahabu an ya'kula min hadi idza kana hadi tamattu au qiran min wa min udhiyatihi wa yuhdi wa yatasaddaqu athlatan." Ya. Kata beliau di samping makan, dia juga boleh yuhdi memberikan hadiah. Wa yatasaddaq dan bersedekah. Ya, jadi tiga tiga fungsi kalau begitu ya. Makan sendiri, hadiah, sedekah. Loh, bedanya apa hadiah sama sedekah? Makan sendiri jelas, tapi hadiah, sedekah apa maksudnya? Perbedaan dari keduanya? Ya, ada perbedaan. Kalau hadiah itu pemberian yang itu diniatkan untuk apa? Menjalin hubungan yang baik. Ya. Sehingga yang namanya hadiah walaupun untuk orang yang kaya sekalipun boleh. Makanya dari sini ulama mengatakan hewan kurban diberikan untuk non muslim pun boleh. Karena di sini ada unsur hadiah. Kalau itu diniatkan hadiah maka boleh untuk non-muslim. Nah, ini tadi karena tadi disebutkan boleh dia menjadikannya sebagai hadiah. Maka yang kaya boleh dia beri. Ya, apalagi uh, yang tidak kaya. Kemudian yang kedua kata Syekh, ya tasaddaq, sedekah. Nah, kalau sedekah itu apa? Kalau sedekah itu suatu pemberian ya yang itu sifatnya apa? Membantu ya, semacam santunan, bantuan yang dan yang semakna dengan itu. Ya, itu sodakoh. Sehingga tidak ada istilahnya saya bersodakoh kepada orang kaya. Tidak ada. Ya kan? Adanya saya memberi hadiah ke orang kaya tersebut. Tapi kalau saya bersodakoh untuk orang kaya tidak ada. Sodakoh itu ya umumnya untuk orang yang membutuhkan bantuan. Ya. Jadi kalau begitu hewan kurban ini sasaran-sasarannya. Boleh dalam rangka sedekah yaitu untuk orang-orang yang membutuhkan, boleh dalam rangka hadiah yaitu kepada orang-orang yang kita maukan uh, untuk menjalin hubungan baik dengannya dan yang satu lagi untuk kita sendiri, kita makan diri untuk diri kita sendiri dan boleh kita makan yakni kita simpan juga boleh ya. Makan ini juga nggak mesti ketika itu harus dimakan selesai, tidak disimpan juga boleh. Ya, kata Rasulullah SAW. Sudah maghrib ini. Kulu wadakhiru. Ya, kulu wadakhiru. Makan dan simpanlah. Ya. Baik, e, sementara kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah mungkin ini Eh, pertanyaan-pertanyaan bisa kita lanjutkan ba'dal maghrib.